إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وجميع أصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيد بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفعي وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي بهاء الدين الشبندي ثم إلى سيدي عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيدي أبي مدين المغربي ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي سيدي الأبي عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العيدروس والحبيب بكر عبد الله العيدروس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيخ الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ بن عبد الله بارك سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم سيدي الحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن يوسف بن طاهر ثم إلى رو سيدي وحبيبي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأبطاس وصلب وفروعه ثم إلى رو سيدي والشيخ وقرة الله بن علي بن محمد بن حسين الحبشي والده الحبيب محمد بن حسين الحبشي والهباء علوية بن حسين الهدي الجفري والشيخ وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه صنهبة فاطمة بنت محمد مولى خاله وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة إلى الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه الوصن والدته أبا خريجة بنت علي القدري والزوجة حباب الشفاء بنت طه بن عبد الله السقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين عرفان ثم إلى روح جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العيدروس جدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم جدي بجي والزهراء وطلها وسلم فورهم ثم إلى روح خالي حسين خلي ألوي عمي زين عمي عدو عمي عاقل بن باقل عمي عمي أحمد عبد الرحمن سقاف ثم إلى روح عمي ددي كريا كريدي ثم إلى روح خلت نور خلت مزنا خلت فتم خلت خليج عمتي فاطمة الشريفة صوت بنت عبد الله مسلم سقاف ثم إلى الشريفة الزهرة فاتية بنت بسي بن سقاف سقاف ثم إلى أرواح ألوي هذه بلدة وصل إليها صنبه يمنها ثم إلى مأبها منها ثم إلى روح باهما ثم إلى روبا سلمان منصور بومبونgan ثم إلى روبا عمر ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا بمثل هذه الدعوات بمثل هذا المجلس ثم إلى أرواح جميع أهل تيميس من أموات المسلمين وأهل غنبريت وكونان وأهل معلى والبقيع والزنبل والفوريت وأقدر وجميع تراب البشر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وببركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا dengan berkat beliau-beliau yang telah saya sebutkan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua menerima semua amal soleh kita menutup seluruh aib dan keburukan kita dan semoga Allah memudahkan semua urusan kita dunia maupun akhirah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan kepada kita limpahan ilmu yang bermanfaat ilmu laduni dari sisi Allah dan semoga Allah taala menjadikan iman kita selalu bertambah menjadikan ihsan kita selalu meningkat dan jadikan Islam kita semakin sempurna dan semoga Allah taala membuka hati kita untuk bermakrifah kepadanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah taala memberikan kepada kita semua al afiyah wa dawam al afiyah wa syukra ala al afiyah wa tamam al afiyah wal afi min kulli adhi al baliyah dan semoga Allah menjadikan pasangan hidup kita pasangan hidup yang diridhai Allah taala menjadikan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah para aulia was salihin dan semoga Allah membahagiakan pasangan hidup kita, anak keturunan kita, kedua orang tua kita dan selalu dapat bersama di jalan Allah taala hingga sampai ke surganya dan semoga Allah taala memberikan kepada kita semua rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang kita tidak diseksa karenanya, rezeki yang menyebabkan kita sampai ke surganya bidunil hisab dan semoga Allah manjangkan usia kita semua dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, ketenteraman keridhaan, kesehatan, dalam segala hal yang diridhai Allah dan di akhir usia kita semua kelak dengan husnil khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala man wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد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 سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله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 في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت والحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اله الا الله لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين الفاتحة عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiat. Ya Rabbi bil Mustafa قصدنا واغفر Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Mas Roni tolong sonnya dikembalikan seperti suara untuk ceramah. Ini son untuk nyanyi. Aturannya berbeda ya. Tes 12. Mas Roni son. Yeah. Yang sudah dapat minum silahkan diminum. Ini depan belum dapat minum teman-teman ya. Alhamdulillah. Tes satu dua. Ya. Mas Roni jangan kemana-mana dulu. Sudah bisa dihandle yang lain? Sudah. Pak Hartla Artono udah datang? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah meskipun ada sedikit apa namanya kesalahan teknis. Ya, ada sedikit kesalahan teknis, tapi saya lihatnya kok tambah indah ya tambah apa namanya mengingatkan saya pada waktu-waktu yang lampau atau tempo dulu. Ini kena tabuhan rebana begini e, cahayanya seperti ini ya, di sana menyala, di sini agak agak gelap, kemudian wajah-wajah yang kena cahaya seperti ini. Rasanya itu pengennya tadi loh ya. Saya kalau nggak malu dan ada tempatnya, saya akan loncat-loncat. Akan nari gitu. Karena ada nuansa yang enak di dalam dalam hati. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang satu hal untuk menggugah diri saya dan hadirin semuanya. Saya mau nanya boleh? Ya, terima kasih. Eh, kira-kira, uh, ya, kira-kira, jenengan itu meninggalnya kapan? Cuma nanya kok. Tidak tahu. Jadi nggak bisa kira-kira. Nggak bisa kira-kira. Kira-kira cepat atau lambat? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Berarti bisa cepat, bisa bisa lambat. Kira-kira nanya lo nih, cuma nanya. Kapan nggak tahu, cepat atau lambat juga tidak tidak tahu. Kira-kira nanti meninggalnya tetap Islam atau udah pindah agama? Yakin? Hmm. Kalau para wali itu nggak pernah yakin. Para wali nggak pernah yakin. Jadi yang sok yakin ciri-ciri bukan wali. Ya, semangatnya insya Allah meninggal sebagai mus muslim. Tapi kira-kira bisa enggak ya kita meninggal sebagai muslim? Jawabannya mugi-mugi Gusti insyaallah gitu kan? Takut doa minta kepada kepada Allah. Kira-kira kira-kira waktu meninggal nanti bisa ndak dalam keadaan zikir? Semangatnya insya Allah. Wong saya nanya kira-kira bisa atau tidak jawabnya insya Allah ini kan repot. Kalau saya nanya begini, Bapak kira-kira push up seribu kali kuat atau enggak kuat? Dijawab insya Allah. Kira-kira gimana itu? Kira-kira kuat nggak Pak push up seribu kali? Tidak kuat. Kenapa kok nggak kuat? Karena tahu kekuatan dirinya nggak kuat push up seribu kali. Sekarang saya mau nanya, jenengan atau saya kita, bisakah meninggal dalam keadaan zikir? Kalau kira-kira menurut pengalaman yang terjadi di masyarakat kita itu jarang sekali mendengar orang yang meninggal dalam keadaan zikir. Betul atau betul? Jarang sekali mendengar orang yang meninggal dalam keadaan zikir. Meninggal tenang banyak, meninggal mesem ada, meninggal rukuk ada, meninggal sujud ada. Ada, bukan banyak. Nah meninggal dalam keadaan La ilaha illallah Meninggal dalam keadaan Allah Meninggal dalam keadaan subhanallah Itu kira-kira banyak kita dengar Atau jarang kita dengar Kemarin sudah saya sampaikan Sering kita dengar Di sinetron Bukan dalam kehidupan nyata Sering kita dengar di sinetron Berarti nanti kira-kira Bapak dan Ibu meninggalnya Dalam keadaan zikir atau mingkem bisa zikir atau diam kira-kira? Kalau tidak merubah diri dari sekarang, ya kira-kira sama dengan yang lain. Paham? Kalau kita tidak merubah diri dari sekarang, ya kira-kira sama dengan kebanyakan orang yang kita alami selama ini. Selama ini kebanyakan orang meninggal tidak tampak dalam keadaan zikir. Masalah hakikat yang tahu cuman Allah. Kita husnudon insya Allah dalam keadaan diamnya itu di zikir. Tapi Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada kita semua antamuta walisanuka rotban min Hendaknya kamu itu meninggal dalam keadaan lisanmu basah karena berzikir kepada Allah. Pertanyaan saya, kebanyakan orang mau meninggal lisannya basah atau kering? Dibasahi atau enggak dibasahi? bibirnya dikasih air atau enggak dikasih air? Berarti sebetulnya yang bisa membuat bibir itu basah ketika sakaratul maut apa? Zikir. Yang bisa menghapuskan dahaga ketika sakaratul maut apa? Zikir. Lah zikirnya kapan? Ketika meninggal atau sebelum meninggal? Sebelum meninggal. Kapan itu? Pagi, siang, sore, malam atau sebisa-bisanya setiap saat? Sebisa-bisanya setiap saat. Makanya untuk urusan zikir di dalam Al-Quran Allah mewahyukan ciri orang-orang ulul albab, orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang yadhkurunallah selalu, setiap saat, kapanpun juga, apapun keadaannya. Dalam keadaan suci maupun tidak suci haid, nifas maupun tidak haid, tidak nifas, junub maupun tidak junub, kiaman dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun berbaring, saat sepak bola, saat badminton, saat lari-lari, saat jalan pagi, saat duduk di mobil, saat naik motor, saat mengajar di sekolah, saat belajar di sekolah, saat berinteraksi dengan manusia yang lain selalu kondisinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanya. Udah bisa gitu belum? Belum. Berarti nanti kira-kira meninggalnya bisa enggak? Sekarang Bapak Ibu dan saya udah paham maksud saya. Maksud saya memang semuanya itu insya Allah. Semuanya la hawla wa la quwata illa billah. Sekarang ini saya tidak mengajak jenengan untuk menyandarkan pada kekuatan Allah. Tidak, tapi introspeksi diri. Kita sekarang lagi sama-sama belajar untuk meneliti diri kita sendiri. Kira-kira kalau lihat hari-hari kita seperti ini, yang lalu juga seperti itu, ya kira-kira nggak bakal bisa. Betul, betul, betul. Kira-kira tidak bakal bisa. Makanya biar bisa, dari sekarang yuk kita rubah. Rubah apanya? Ya rubah kebiasaan hidup kita yang jauh dari zikir. Sekarang kita berbanyak Zikir, lah zikir itu kan gampang, modalnya cuman lisan. Yang paling utama lisan. Kalau lisan udah gerak terus, nanti insya Allah hatinya juga nyam, nyambung. Pertanyaan kepada bapak, ibu, dan saya. Ini pertanyaan untuk semuanya, termasuk untuk diri saya sendiri. Meksa lisan, zikir itu gampang atau susah? Yang di atas sana, gampang atau susah? Bu, Ibu maksakan diri ibu untuk zikir gampang atau susah? Gampang. Ya, lah tiap hari mana yang lebih gampang? Maksakan zikir atau maksakan ngobrol? Maksakan zikir atau maksakan ngobrol? Kalau ngobrol pakai dipaksa atau tidak perlu dipaksa? Tidak perlu dipaksa. Jenengan kalau mingkem kira-kira bosen atau enggak bosen? Kalau diem terus kira-kira enak atau enggak enak? Kalau zikir terus kira-kira kesel atau enggak kesel? Kalau ngobrol terus kesel atau enggak kesel? Hilaf di sana. Buktikanlah kalau diajak kasih tasbih, suruh suruh khatam 10 kali putaran ngucap la ilaha illallah. Terus lama-lama kok rampung-rampung yo. Ya? Kok gak selesai-selesai. Tapi kalau diajak ngobrol sama orang, ngobrol terus orangnya mau bilang, "Ojo mulai sih, Mbak Yu." Betul tak betul? Kok kesesok? Kenapa? Kesusu? Kenapa tergesa-gesa? Mbak Yu jangan pulang dulu di sini dulu ya. Betul tak betul? Bapak juga gitu sama temennya mas mau kemana mas? Waktu masih panjang, ngapain buru-buru? Udah kerjaan nggak usah terlampau dipikir, ngobrol aja dulu di sini. Betul tak betul? Tapi kalau urusan zikir gampang rampungi. Kapan selesainya? Tadi mungkin saya, kita mungkin loh ya, lampu mati tadi, la ilaha illallah, sambil kapan ke endang mandek. Kapan murup lampunya endang mandek, zikir la ilaha illallah. Mungkin. Mungkin seperti itu kita, saya nggak ngomong orang lain, mungkin di dalam kita muncul bisikan seperti seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya nafsu, yang namanya setan, yang namanya dunia paling tidak suka pada manusia yang bisa berzikir. Kenapa enggak suka? Manusia itu kalau udah zikir otomatis hatinya tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati jadi mutmainnah. Itmi'nan dapat, tenangnya hati dapat. Jadi kalau orang udah hatinya tenang, ya hidupnya enak. Bisa sholatnya bagus, Baca Al-Qur'annya bagus, ngomong sama orang juga ba bagus. Orang itu kalau suka marah karena hatinya tidak tenang, kemurungsung karena hatinya tidak tenang, bingung ngedepi masalah karena hatinya tidak tenang. Sumber segala keberhasilan kalau orang itu sudah bisa tenang. Begitu dia tenang, mikirnya juga te tenang, perbuatannya juga ba bagus. Makanya kunci mencapai ketenangan hanya lewat zikir. Nah kalau ada orang zikir, setan itu lari. Setan itu paling gak senang sama orang zikir dan setan paling gak senang sama majelis zikir. Sudah jelas sampai di sini? Jelas. Nah, jadi kira-kira kita ini meninggalnya pengennya bisa zikir atau nggak bisa zikir? Pengennya bisa zikir. Coba jujur sama saya. Bapak Ibu jujur kepada saya, saya juga mau jujur kepada saya satu hari ini lebih banyak ngobrol atau zikir? Setahun yang lalu 1434 Hijriah 1434 Hijriah Total jumlah zikir La ilaha illallah kita Itu kira-kira nyampe 1 juta enggak? Enggak Tidak nyampe Kira-kira kalau saya ngomong ya Coba saya mau mau praktek sedikit ya, praktek sedikit. Mas Roni bisa minta tolong jamnya dinyalakan, dicucukkan mana gitu? Ya. Doakan Bu Mas Roni biar segera menikah. Soalnya itu rambutnya nggak dipotong kecuali kalau nikah Bu. Teman saya itu. Ya. Ini ya, coba itu ada detian yang paling kanan tuh ya biar sampai angka 60 nol, saya mau coba ngomong ya. Tolong dihitungi ya, tolong dihitungi jumlah kata yang saya ucapkan. Siap? Ya, 5 4 3 2 1 0. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau habis hujan itu makan bakso enak atau enggak enak? Enak toh ya? Habis hujan makan bakso. Apalagi kalau hujan-hujan makan bakso. Apalagi kalau baksonya itu pakai sambel, sambelnya sing rodok pedes. Ya, terus enconnya ada teh panas yang umum di situ. Kemudian saat kita makan tiba-tiba ada hujannya turun lagi tapi nggak terus gemericik. Gericik ada suara gemericik, air turun. Nah, dalam kondisi yang seperti itu kok ketemu kenalan lama yang udah lama tidak ke ketemu, terus nyapa kita, terus ngomong, "Mas, saya masih punya utang sama kamu dulu, lupa belum saya bayar. Mumpung ketemu, nih saya bayar. Bayarnya 50 juta." Nah, itu kira-kira enak atau enggak enak? Enak sekali kan yang seperti itu. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba dihitung berapa kata yang saya ucapkan dalam satu menit ini. Ah. Ada yang hitung enggak tadi? Enggak bisa. Banyak atau sedikit? Satu menit banyak atau? Nah, satu menit. Satu, satu jam itu berapa menit? 60. Satu hari berapa berapa jam? 24 jam. Coba dihitungkan. Kira-kira kita itu ngomong satu hari berapa kalimat? Dari sekian banyak kalimat tadi yang la ilaha illallahnya mana? Bu, banyak atau sedikit zikirnya? Dikit. Sudah sadar kalau dikit. Jadi kalau sekarang Israel datang alaihissalam kira-kira ngucapnya zikir atau yang lain? Ngaku sekarang. Sekarang ngaku kok tadi oh, insya Allah meninggalnya zikir. Meninggalnya ngucap kalimat la ilaha illallah. Hadirin dimuliakan Allah. Mohon maaf ya saya ngomong begini. Saya ngomong begini untuk nyadarkan diri saya dan hadirin semuanya. Jujur, tadi saya duduk di sini itu cuman saya bayangkan siap-siap ngadepi malaikat Israel. Itu toh. Soalnya umur saya sudah mau 40 tahun. Habis 40 kalau panjang umur insya Allah 60 ta tahun. 60 panjang umur 80 tahun. 80 panjang umur 100 tahun. Setelah itu ya tetap ketemu malaikat Israel. Berarti saya kan harus cepat-cepat sanggup. Betul enggak? harus jalan bawa sangu. Dan saya pengennya itu nanti kalau ketemu malaikat Israel, beliaunya mesem. Nyebut toh, siap lah ilah ilallah. Kan enak. Kalau bisa begitu. Berarti ya dari sekarang saya harus banyak-banyak ngucap la ilaha illallah. Kenapa harus banyak ngucap la ilaha illallah? Ya kita siap-siap. Jangan dikira ngucapnya itu gampang. Memang kalau kita masih seger gini ngucapnya gampang. Sakit gigi saja suruh nyebut. Nyebut toh, nyebut toh. Loro iki. Sakit gigi disuruh nyebut ngucapnya iki loro. Ini sa sakit. Ketika ngatang-ngatang di rumah sakit kamu zikir. Iya aduh. Yang keluar aduh. Bukan kalimat zikir yang yang keluar jarang yang bisa keluar kalimat zikir. Kecuali orang-orang yang ahli zikir. Nah Perintah Rasul jelas, antamuta walisanuka rotban min dikrillah. Hendaknya kamu meninggal dunia dalam kondisi lisan kamu basah karena berzikir kepada Allah. Artinya setiap saat basahi bibir lisan ini dengan berzikir kepada Allah. Cukup jelas? Jelas ya? Ya, malam hari ini saya mau nyampaikan satu informasi yang udah saya sampaikan di beberapa pengajian. Yang belum dengar biar dengar, yang sudah ya semakin i, ingat, ya. E, beberapa waktu yang lalu Kiai Haji Marzuki Mustamar menyerahkan sebuah buku kepada teman-teman di NU. Judul bukunya itu kurang lebih Fikih Muhammadiyah. Fikih Muhammadiyah. Ya. Kenapa disebut fikih Muhammadiyah? Karena buku itu aturan ibadah yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pendiri Muhammadiyah. Pertanyaan, Kiai Haji Muhammad Dahlan itu sama Kiai Haji Hashim Ash'ari kira-kira sahabat atau bukan sahabat? Sahabat. sahabat. Teman baik atau bukan teman baik? Gurunya sama atau beda? Pesantrennya waktu itu sempat sama atau beda? Sama. Mergurunya di luar negeri, gurunya sama atau beda? Sama. Ketika balik ke Indonesia, yang satu mendirikan Muhammadiyah, yang satu mendirikan Nahdlatul Ulama. Paham? Ini dua manusia yang sama gurunya. Kok akhir-akhir kelihatan ajarannya berbeda, begitu? Sebagian orang menganggap itu ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti yang ada di Muhammadiyah saat ini. Buku yang ditemukan tersebut membuktikan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sama persis 100% dengan Kiai Haji Hashim Ash'ari. Tidak ada bedanya. Sama persis 100% dengan para habaib. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena guru dari Kiai Haji Hasyim Ash'ari dan guru Kiai Haji Ahmad Dahlan di Indonesia maupun di Mekah sana adalah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang madhabnya adalah syafi'i. Dalam buku yang ditemukan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dari NU Jogja sana yang sudah diklarifikasi menurut apa yang saya dengar dari Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah diklarifikasi Nanti yang pengen punya VCD ceramah beliau bersama saya di Pacitan Jumat depan insya Allah ada bisa di bisa dibeli di depan sana Jumat depan ya bukan bukan sekarang. Tanggal 28 September dilakukan tabayun atau klarifikasi. Nanya NU Jogja kepada salah satu cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, cucu-cucunya kan masih hidup, betul? Kiai Haji Ahmad Dahlan cucu-cucunya juga masih hidup. Ditanya, "Betulkah buku ini karya kakekmu?" Maka dijawab, "Buku ini karya kakek saya dan hidupnya kakek saya, ibadahnya persis seperti yang di buku ini." Di buku itu dituliskan bab solat, tata cara solat. Solat itu rukunnya pakai niat yang pertama. Dan niat itu disunahkan untuk menyebut usolli fardhu subhi dan semisalnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kalau niat pakai usolli. Jadi kalau ada orang mengatakan pakai usolli itu bid'ah, itu sesat, tidak usah digagas. Paham? Nah, kemudian dalam buku tersebut juga disebutkan bahwasanya sholat itu Al-Fatihah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dengan suara keras. Dalam buku itu juga disebutkan bahwasannya orang kalau sholat rukunnya itu memang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi disunahkan, dianjurkan ketika baca sholawat mengucapkan Sayyidina baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika nyebut Nabi Muhammad SAW di diperintahkan untuk membaca Sayyidina di dalam maupun di luar sholat. Dalam buku tersebut juga dijelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahramnya dan di situ disebutkan suami dan istri itu adalah beda mahram, bukan mahram. Suami istri bersentuhan kulit batal wudhu. Dalam buku itu bab sholat juga disebutkan sholat subuh sunnah pakai doa kunut. Ya, disunahkan pakai doa kunut. Dalam buku tersebut juga disebutkan ada apakah? Oh, doa. Dalam buku tersebut juga disebutkan kalau eh, maaf ya, bukan di buku itu. Lanjutannya. Ternyata cucunya juga mengatakan kakek saya tiap hari baca Rotibul Haddad. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tiap hari baca rotib hadat. Padahal rotib hadat itu kalau bagian yang terakhir isinya Al-Fatihah ila ruh, Al-Fatihah ila ruh, Al-Fatihah ila ruh. Berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan kirim Fatihah atau doa apapun itu untuk yang meninggal dunia dihadiahkan pahalanya sampai. Saya mau nanya, dalam buku itu juga disebutkan sholat Jumat, khutbah Jumatnya itu azan Jumatnya dua kali. Azan azan Jumat dua dua kali. Saya mau nanya, berarti menurut buku tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Mbah Haji Ahmad Syari itu sama atau beda? Sama. Sama enggak? Sama. Sama persis 100%. Hanya saja organisasinya ber beda. Yang satu Muhammadiyah, yang satu Nahdlatul Ulama. Kalau buku ini kemudian dimunculkan, disebarluaskan, disampaikan dan yang betul-betul cinta sama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyadarinya, insya Allah persatuan umat Islam di Nusantara ini akan semakin kuat. Ya, akan semakin kuat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu berita, silahkan dinikmati. Seneng dengar berita gitu atau enggak seneng? Ini kan bukan ceramah, cuman infor informasi. Nah, sekarang saya mau ceramah. Dari tadi belum ceramah. Sudah minum semuanya? Sudah ya? Saya sudah ceramah belum tadi? Belum? Sudah atau belum, Pak? Ini yang di luar, saya sudah ceramah atau belum? Kok jawabnya ragu-ragu? Ibu-ibu, saya udah ceramah atau belum? Belum. Lihat terus dari tadi ngapa? Oh ngasih berita. Ngasih berita. Iya. Ceramah saya malam hari ini khususon menjelaskan karena kita masuk tahun baru Islam ya. Sedikit saya mau menjelaskan tentang uh, hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Saya yakin jenengan semua udah paham bab hijrah. Saya nggak membahas yang jenengan paham. Saya mau bahas yang saya sama jenengan juga belum patek paham. Yang belum terlalu paham. Al-muhajir man hajarosu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang buruk. Mampu meninggalkan hal yang buruk. Dan dulu ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu hijrah tidak boleh gara-gara mau cari duit Hijrah tidak boleh gara-gara pengen menikahi seorang wanita Kalau hijrahnya gara-gara cari duit Hijrahnya gara-gara cari wanita Maka pahala hijrahnya hilang Dia nggak dapat pahala hijrah Ya diterima hijrah Tapi pahala hijrahnya hilang Kenapa?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 Ya. Listriknya mau dimatikan sebentar karena sudah dibetulkan. Ya, silahkan mati listriknya. nyalakan aja nggak apa itu? Ya. Sudah? Mas Mas Eko, penyebab utamanya sudah ketahuan? Apa? Kabel apa? Ya. Jadi tadi kan saya ketika zikir itu kok perasaan saya ini lampu mati ada yang kongslet itu. Saya penasaran kan pengen ngerti perasaan saya bener apa enggak gitu. Biasanya kalau perasaan ketika dikir itu kan rodok rodok bener. Kalau perasaan di mall nah itu rodok ngeladra. Kalau dikir gini insya Allah rodok bener. Komputernya udah nyala belum? Ini tadi kan teman-teman yang di luar negeri ngikuti jadi biar biar nyambung dulu ya. Malam ini majelisnya molor dikit boleh ya? Dikit. Saya lanjutkan. Innamal a'malu binniyat. Dalam hadis hijrah itu disebutkan siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa waman kana hijratuhu lidunya yusibuha, hijrahnya untuk dunia atau hijrahnya untuk wanita yang mau dia nikahi. Pertanyaan saya, wanita ini sama dunia kira-kira sama atau tidak sama? Pria ya dunia, wanita juga Dunia. Kenapa setelah disebut dunia, kok Rasul juga masih nyebut wanita? Di sini ada perlambang bahwasannya dari semua isi dunia yang terbaik itu adalah wanita yang solihah. Dari semua isi dunia yang paling menakutkan adalah wanita yang gak solihah. Paham ya bu ya? Wa khairu iha almar atau solihah. Dunia mata wa khairu mataiha almar'atus salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita yang yang salihah. Dan seburuk-buruk yang di dunia ini adalah wanita yang enggak enggak salihah. Nah, dalam hidup ini kalau kita perhatikan tiap hari Mohon maaf bapak-bapak, ini nasihat untuk bapak dan saya. Jumlah wanita sama pria banyak mana? Banyak wanita. Sekarang kalau pekerjaan iklan tuh yang dapat banyak tawaran pria atau wanita? Wanita. Tadi saya keluar beli roti untuk majelis ini. Di jalan saya lihat iklan chat. Saya lihat tulisan chatnya. Tapi kok di balik chat itu yang ditampilkan kok wani? wanita. Saya nanya sama teman saya, hubungannya apa chat tembok sama wanita? Dijawab podo-podo mulu sih, babe. <laughs> Coba ini. Mobil juga gitu. Saya pergi ke mall mobil itu ya. Kebanyakan di situ yang dipajang adalah wanita-wanita dan tidak jilbaban pakai rok mini. Betul. Terus kalau ditanya apa hubungannya mobil sama sama wanita? Repot kan? Repot semua serba wanita. Makanya nanti yang paling banyak di neraka apa hubungannya wanita sama neraka? Podo-podo panasnya gitu. Ya. Di neraka itu nanti banyak wanita. Ibu-ibu jangan tersinggung ya Bu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak pengen punya istri yang nanti masuk neraka dan ibu pengen menjadi wanita yang masuk neraka atau bapak pengen punya istri yang membawa ke surga dan masuk surga, ibu menjadi wanita yang masuk surga. Pilih yang mana? Masuk sur surga. Itu kan pilihan kita. Kita pengen masuk masuk surga. Nah, hijrahlah yang mulai sekarang hijrah. Ini tahun baru, saatnya kita hijrah. Walakin jihadun wa niyah. Hijrah itu setelah Rasulullah SAW hijrah, kemudian Rasul menaklukkan kota Mekah, Fathul Mekah, tidak ada hijrah lagi. Lah hijrah taba'dal fathi. Setelah Fathul Mekah nggak ada hijrah lagi, artinya hijrah dari negeri yang kufur ke negeri yang beriman sudah tidak ada. Kenapa? Mekah udah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ada jihadun niyah. Jihad lawan hawa nafsu, niat-niat yang baik. Nah sekarang kita pengen sukses, kita pengen masuk surga, itu bukan keinginan yang kecil, gede loh. Bapak Ibu saya mau nanya, pengen punya rumah sebesar alun-alun, itu keinginan yang kecil atau besar? Jenengan kalau ada orang naik pitontel atau naik beca atau naik motor atau naik mobil, mobil cuma satu, penghasilan satu bulan itu cuma 100 juta misal. Cuman satu juta. Ya rodo akeh tuh ya. Tapi cuman satu juta. Terus ngomong, saya pengen bangun rumah segede alun-alun kidul dan alun-alun utara. Mungkin uang ya ngomong, orang cukup mas duitmu mas. Betul kan? Kok inginanmu terlampau gede. Atau ada orang punya uang cuman misal lima juta. Mau nyalon jadi presiden. Kira-kira orang ngomong apa? Gue randu duit cukup. Dana kampanye pak, banyak. Betul? Lah kita pengen masuk surga. Lah kira-kira itu keinginan biasa atau luar biasa? Luar biasa. Lah modalin dua apa Nyalek jadi apalah pokoknya calek-calek gitu ya. Itu butuh modal. Jenengan mau punya toko, butuh modal. Mau beli rumah, butuh modal. Mau beli motor, butuh modal. Mau beli sepeda ontel, butuh modal. Mau masuk surga, modalnya apa? Kok jadi diem semua kenapa? Ini diem bingung atau kaget? Mikir modal. Mikir modal. Alhamdulillah surga itu miliknya orang miskin. Orang yang kaya nggak bakat masuk surga. Mesti bingung ini. Sing sugih mendelik. Kok ngono Habib ya? Yang dimaksud surga itu miliknya orang miskin adalah orang yang selalu merasa miskin kepada Allah, orang yang selalu merasa butuh kepada Allah, itulah orang-orang yang layak masuk surga. Bukan urusan duit. Al-fakir, orang yang fakir masuk surga duluan. Siapa yang fakir? Yang selalu butuh kepada Allah. Yang selalu merasa enggak punya apa-apa, itu yang bakal masuk surga. Lah sing sok sugih so punya, rumangsa bisa, so hebat. Allah dilupakan, lupa kepada Allah, ingatnya Allah kalau pas melarat toh, Ingatnya Allah kalau pas sakit toh, Ingatnya Allah kalau pas susah toh, Cuman begitu baru ingat sama Allah, gak layak masuk surga, mampir dulu neraka. Ini. Dan sekarang kira-kira keinginan kita masuk surga ini keinginan besar atau kecil? Besar. Lah kalau keinginan besar seharusnya kita Usaha atau enggak usaha? Nah, coba kita sadar usahanya selama ini udah benar-benar atau cuman asal-asalan. Asal-asalan kan? Nah ini tahun baru, yuk kita beneran. Saya pribadi, saya pribadi ini ngomong sama teman-teman saya dan saya anjurkan teman-teman saya. Yang mau niru boleh, yang enggak mau niru juga enggak apa-apa. Ya, saya berjanji pada diri saya sendiri di hadapan Allah. Ya semoga apa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa batinan. Pokoknya kalau sampai saya tidak sholat jamaah satu kali, awalnya saya denda diri saya 100 ribu. Sekarang saya naikkan dendanya 250 ribu. Nah teman-teman saya itu nunggoni, nunggoni ya Nabi P ora ora sholat jamaah ngono Denda Dendane bayar dam. <laughs> Minta dam. Nanti kalau masih apa namanya gampangkan jamaah akan saya denda diri saya saya naikkan semakin tinggi dendanya semakin tinggi dendanya semakin tinggi dendanya biar setannya bingung kenapa setan bingung soalnya sodakoh tuh setan juga nggak suka sholat jamaah juga nggak suka jadi setan bingung yang tak gawe lali jamaah engkau sodakoh betul kan tapi yang tak gawe jamaah ya engkau untuk ganjaran jamaah ya sekali-kali kita buat bingung setan nggak apa-apa toh bu Mosok kita dibingungkan setan terus. Nah, inilah manfaatnya ilmu, denda. Kenapa? Penekanan pada sholat berjamaah dan perbaikan sholat. Karena hidup kita selama ini sholat belum perhatian benar. Jujur. Sholat belum diperhatikan dengan be benar. Makanya yang ikut majelis ar-raudhah harus nomor satu, sholat diperhatikan semaksimal mungkin. Bu, Ngapunten nggih Bu nggih. Ibu kalau pagi gugah anak sekolah kan semangat toh? Betul? Tapi kalau gugah anak sholat pagi-pagi mikir enggak? Yang dipikir telat sekolahnya atau telat sholatnya? Coba Pak. enggak distrap, kau nanti bu guru loh, senang pak guru, nanti disetrap, nanti kami gak boleh masuk kelas bla bla bla bla. Urusan anak telat sekolah mikirnya luar biasa. Kalau telat sholat dipikir enggak? Enggak. Mikirnya titik, itu kan? Yang banyak mikir yang yang lain. Bagi yang kerja, masuk kantor. Kalau bosnya itu rodok keras, takut telat masuk kantor. Saya terlambat lima kali dipecat. Ada kan yang begitu? Takut terlambat. Tapi kalau sholat, ileng enggak? Kalau terlambat dipecat sama Allah gimana? Paham maksud saya? Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi rahimahullah dalam bukunya Fathul Ilah kemarin menjelaskan orang yang hajja uh, alfa hajjatin siapa yang menekan ibadah haji seribu kali terus meninggalkan sholat lima waktu satu kali maka pahala so, uh, seribu kali hajinya yang makbulah diterima Allah itu akan hancur gara-gara dosanya sekali meninggalkan sholat saya mau nanya berarti Urusan sholat ini urusan kecil atau urusan besar? Besarnya luar biasa. Sholat ini hadiah dari Allah. Nabi menerimanya nggak boleh diwakilkan. Malaikat Jibril ikut aja nggak boleh. Serius, ketika Rasulullah mau ketemu Allah Ta'ala, Malaikat Jibril nggak boleh ikut mandek. Rasulullah nanya, loh Jibril, kenapa engkau tinggalkan saya, kok nggak ditemani lagi? Malaikat Jibril menjawab, kalau saya melangkah satu satu langkah sekecil apapun, sekecil apapun yang batasannya tidak bisa ukuran yang paling kecil apa itu ya, sekecil apapun maka seluruh tubuh saya akan terbakar dan saya binasa. Padahal malaikat Jibril itu gedenya luar biasa dan kuatnya luar biasa. Gak boleh ikut. Urusannya apa? Akan menerima sesuatu yang sangat spesial dan sangat mulia. Dan itu apa? Solat. Nah, solat ini dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita semua ke bumi. Allah ngasihnya sebagai hadiah. Dipaksa sama Allah kita disuruh sholat itu bukan untuk Allah. Ngapunten, saya tuh teringat kata-kata Presiden RI kita dulu, ya, yaitu almarhum Haji Muhammad Soeharto. Ya, beliau mengatakan aku rapaten gitu. Kalimat rapaten itu buat saya punya makna yang cukup dalam. Sekarang coba kita pakai. Kira-kira kalau yang ngomong Allah gimana? Aku rapaten. Saya nggak butuh sholatmu, nggak butuh imanmu, nggak butuh ibadahmu. Belas. Kadang kita tuh gaya seakan-akan Allah tuh butuh. Gusti, kulompun sholat lo. Kok tersing larat Allah tuh nggak butuh. Ya Allah, saya udah sholat lo. Kok masih banyak masalah? Allah nggak butuh. Sadari itu dulu. Allah tidak butuh saya. Allah tidak butuh ibadah saya. Allah tidak butuh apapun dari saya. Saya yang butuh Allah dan saya yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan ibadah-ibadah tersebut. Paham? Sekarang saya mau nanya, saya kasih contoh sederhana. Kalau misalnya eh, kemarin sudah saya sampaikan di majelis ini bersama Habib Muhammad. Habib Muhammad ini sibuknya luar biasa sekarang. Kalau dulu tuh saya ngundang beliau gampang, sekarang itu jadwalnya penuh Sibuk gitu. Ya, insya Allah Alhamdulillah. Tapi sesibuk-sibuknya kalau ke Ar-Raudhah katanya pasti bisa. Katanya, tapi kenyataannya nanti kita lihat saja perjalanan waktu setahun kira-kira bisa istiqomah enggak. Ini namanya ditembak di tempat ini. Di penjara sebelum bebas ya ini. Ya. Misal mau ketemu sama beliau susah. Susah sekali. Misal ya, ada orang mau ketemu beliau, susah waktunya. Terus beliau mengatakan, ya udah saya siapkan waktu khusus untuk jenengan. Nanti jam 5 sore ya ke rumah saya, saya akan tunggu. Siap Habib. Jam 5 ditunggu nggak datang, jam 6 ditunggu nggak datang. Ya. Terus besoknya apa telepon, Habib, maaf Habib, saya kemarin jam 5 nggak jadi rawo. lo kemana? Saya nonton sepak bola di alun-alun. Saya mau nanya, ini kurang ajar atau tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar sak boleh kan? Ya. Nah, terus kalau kita sama Allah sering gitu atau enggak sering? Allah nyiapkan waktu. Kulayamin wa tiap hari, tiap saat, tiap detik Allah sibuk dengan segala kesibukannya. Ya, di situ Allah menyempatkan menyempatkan dengan seluruh dirinya menghadapi orang yang sholat dipanggil disiapkan waktu hayya sholat ayo toh, disuruh gitu tambah kita sinetron. Ya, main ini, main itu, sampai lupa waktunya. Nah kira-kira Allah marah pantas atau enggak pantas? Pantas. Terus kita termasuk sombong atau enggak sombong? Sombong kan? Nah ini, mari yuk kita perbaiki sholat. Nah, hijrah. Tinggalkan kebiasaan yang lama. Tidak mungkin kita bisa masuk surga dengan amal kita. Semua dengan rahmat Allah. Tapi ingat, Wa rahmati qaribum minal muhsinin. Rahmatku kata Allah sudah kau siapkan deket-deket kepada orang yang mau berbuat baik. Ya kita harus berbuat baik sebanyak mungkin. Pak, Bu, saya nggak ngajak yang neko-neko, nggak ngajak yang aneh-aneh. Sederhana saja, fokus satu tahun ini, fokus satu tahun ini perbaiki tiga hal. Yang nomor satu, ya, zikir. Dengan segala bentuk zikir, terutama afdulu zikir. La ilaha illallah sama sholat, sholawat. Itu sebanyak-banyaknya. Yang nomor dua, urusan sholat. Urusan sholat. Sholat itu berapa menit toh? Tiga menit itu standar. Lima menit rodok doa. Ya kan? Agak panjang lima menit. Udah, sholat. Yang ketiga, gak neko-neko. Ngurus anak. Orang tua pasti ya, orang tua pasti itu bagian dari keluarga. Dari keluarga ini coba sekarang ngurus anak. Saya mau nanya kepada kita semua, ngurus anak kita saat ini nih ngurusnya udah bener atau sambil lalu? Coba dilihat. Kita kalau udah nyekolahkan anak merasa sudah gitu. Kita nih ngurus anak sambil lalu. Padahal ketika anak lahir kita disuruh ngadani, disuruh ikomati. Itu program dari Allah. Allah udah ngasih program orang tua kepada anak, programnya yaitu azan dan iqamah. Apa itu? Nomor satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan hati anakmu selalu mengagungkan Allah. Itu nomor satu. Gimana caranya anak itu pokoknya Allah. Allah, Allah. Itu yang ada dalam hatinya. Yang nomor dua, Asyadu an la ilaha illallah, Asyadu anna muhammadur rasulullah. Jadikan setiap anak kita ngerti dirinya adalah seorang muslim, dirinya seorang muslimah. Yang nomor tiga, Hayya ala sholah. Program dalam azan nih loh. Hayya ala sholah. Jadikan anak kita tuh cinta sama sholat. Ngerti pentingnya sholat. Hayya alal falah. Urusan sukses terakhir. Belakangan. Mau jadi insinyur. Mau jadi eh, apa namanya seorang pilot. Mau jadi seorang pengusaha. Mau jadi orang-orang yang hebat secara duniawi. Hayya alal falah. Sukses duniawi. Itu urusan belakangan. Asal dia sudah kuat yakinnya sama Allah dengan Allahu Akbar, asal dia sudah menjadi seorang muslim dan muslimah, asal dia sudah sholat, itu udah sukses. Mohon maaf, pinter, ganteng, sugih. Ya, jabatan tinggi, orang sholat. Itu sukses atau semangat bangkrut. Udah keturunan Habib Novel ini. Semangatnya. Bangkrut. Ukurannya di situ. Syahadat, hatinya terpaut pada Allah, sholat, itu sudah sub sukses. Kalau udah bisa istiqomah di situ, hayalal falah, siaplah kamu jadi orang yang sukses. Kerja akan berkah kerjanya. Sekolah akan berkah il, ilmunya. Jadi pejabat akan berkah jabatannya. Dimanapun dia berada, sukses secara dunia, sukses secara ukhrawi. Selanjutnya, ilingo. Kalau kamu udah sukses dunia tadi, kamu jadi orang yang hebat, kamu jadi orang yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar tuh cuman Allah. Bisik lahir, obah wai diobahke. Maksudnya, kalau tengkurap yang melumahkan ya orang tua. Kalau melumah yang mengkurapkan juga orang tua. Kalau pups beol yang bersihkan juga orang tua. Kalau pilek bumpet yang nyedot juga orang tua tua. Kalau pengen minum haus, yang berikan ASI dan susu juga orang tua. Kalau kedinginan yang nyelimuti juga orang tua. Kamu lahir juga tidak punya apa-apa. Ngomong bisanya cuma bisanya cuma seperti itu nggak bisa ngomong. Yang ngajar ngiri ngomong-ngomong juga orang tua. Makanya ingat Allahu Akbar. Kamu nggak punya apa-apa. Kalau udah bisa begitu, ujung-ujungnya La ilaha illallah. Pasti meninggalnya insya Allah husnul khatimah. Cukup jelas? Satu lagu, terus kita zikir doa, terus kita makan bersama. Setuju? Ini jam 10 lewat 10. Biasanya kan jam 10 tepat, lebih dikit selesai. Dari jam 8 sampai jam jam 10. Kalau legi memang kita makan bersama, kalau Kliwon kita juga makan bersama. Insya Allah Jumat depan saya mau kasih ijazah Torikoh Idrusiyah. Jumat depan. Apa itu? Nanti akan saya terangkannya Jumat depan. Ya, itu nanti dipegang, amalkan tiap hari. Salah satu cara biar bisa kelak meninggalnya ngucap la ilaha illallah. Waktu saya serahkan kepada Akhina Mahir. Allah Allah ya Allah Allah ya Maulana Allah Allah ya Allah Rabbi israh li sadri Allah Allah ya Allah Brahma ستر على قبه آثري الله زد مهجتي وأحسن جواري الله الله يا الله الله يا مولانا الله الله يا الله بشرح لي صدري ربي إني للفضل واللطف أرجو فافتكت مهجتي alaihim waladhdallin. Amin. Uh, Mas Seto tolong uh, tadi yang baru dibuat MMT Alibaba dibawa masuk ke dalam. Afdhalu dzikri fa'lam annahu. Pelan-pelan saja bersama saya. La ilaha illallah. La ilaha إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرين Mas Seto duduk di sini dulu ya. Nah, hadirin mari kita bersama-sama berdoa uh, untuk menyambut datangnya malam satu bulan Muharram nih ya, bulan Muharram. Ada satu hal yang pengen saya jelaskan sebelum doa. Tolong nanti kalau menyantuni anak yatim ya dan tolong kalau ada orang-orang yang mempermainkan harta anak yatim diingatkan. Khususnya orang-orang yang buat organisasi mengatasnamakan anak yatim cari sumbangan untuk anak yatim, ternyata nanti nggak diberikan anak yatim, dibuat untuk bangun masjid atau untuk yang lain, tolong dikasih tahu itu dosanya luar biasa. Milih anak yatim ya serahkan anak yatim. Terus kalau ngasih anak yatim, tolong jangan pakai kata-kata lagi pengumpulan pakaian bekas untuk anak yatim. Jangan ya, atau pengumpulan pakaian layak pakai untuk anak yatim. Sudah yatim dikasih bekas pula, ini kan ya kurang ajar. Ya, Ya, anak yatim kasih yang baru. Kasih yang baru. Berapa sih harga pakaian baru sekarang? Kan murah-murah atau obral pakaian yang baru kan? Banyak. Biar seneng. Kemudian senangkan dari dari hati, senangkan dari dari hati. Suruh apa namanya? Usap kepalanya. Setiap oleh rambut itu jadi pahala yang luar biasa. Usap kepala itu bukan cuma diusap, dilus-lus bukan. Tapi ya pakai pakai hati disayang. Itu kan simbol kasih sayang. Kemudian kasih santuni yang punya harta dengan harta enggak punya diajak guyon. Anak yatim itu diajak guyon, di, di apa namanya dipeluk, digendong, diajak pelayon, itu pahalanya luar luar biasa. Nanti di 10 Muharram di situ juga ada sunnah. Sunnah untuk menyenangkan keluarga. Ini hari rayanya para istri dan anak-anak itu. Jadi nanti kalau 10 Muharram para suami hendaknya menyantuni istrinya lebih Ya, istrinya nggak pernah makan bakso, ajak makan bakso. Ya, misalnya nggak pernah makan es krim, belikan es krim. Pokoknya senengkan hatinya. Jangan dikasih duit banyak-banyak, bahaya Pak. Saya nggak nyuruh ngasih duit banyak-banyak. Pokoknya senangkan ha hatinya. Tausiah senengkan hati. Anak-anaknya juga gitu. Bukan cuma anak yatim, tapi anak-anak kita juga diperlakukan seperti itu, dimuliakan, disenangkan, ajak jalan, jalan-jalan anak-anak kita. Nah, e, karena tahun yang lalu dosa kita ini banyak dan kita pengen tahun ini dosa kita itu habis dan tidak punya dosa kalau bisa ya. Walaupun kenyataannya ya dosa kita masih jalan terus. Kita akan doa malam ini khusus untuk minta ngelebur dosa-dosa kita. Insya Allah 5 menit doanya selesai. Nanti saya mengumumkan sesuatu. Setengah sebelas lebih dikit semuanya selesai. Jangan pulang dulu makan bersama. Setelah itu yang mau pulang silahkan pulang, yang mau duduk silahkan duduk. Teman-teman dari luar kota yang mau istirahat di sini sampai besok pagi silahkan istirahat di di sini, nyantai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, hamba bersama teman-teman hamba, bersama saudara-saudara hamba di malam hari ini ya Allah, di tempat ini ya Allah. Hamba dan teman-teman hamba mengaku selama ini kami banyak dosa kepadamu ya Allah. Selama ini kami banyak bersalah kepadamu ya Allah. Selama ini kami kurang bersyukur kepadamu ya Allah. Selama ini kami sering lalai terhadapmu ya Allah. Di malam hari ini kami memohon kepadamu ya Allah Tolong ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah Tolong ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah Tolong ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah Tolong tutup segala keburukan kami ya Allah Tolong tutup aib kami ya Allah Tolong wafatkan kami kelak dengan la ilaha illallah Tolong wafatkan kami kelak dengan husnil khatimah Tolong masukkan kami ke dalam surga Ya Rob Jangan masukkan kami ke dalam neraka Jangan masukkan kami di kubur yang penuh siksa Jangan bangkitkan kami bersama orang-orang yang durhaka Tolong ya Rob Jadikan kubur kami kelak taman-taman sorga Sejak saat ini hamba dan teman-teman hamba mohon kepadamu ya Allah Siapkanlah kubur untuk kami yang seluas-luasnya kubur yang terang benderang, kubur yang hijau dengan taman yang engkau siapkan untuk para awliya wa salihin. Ya Rabbi, siapkan untuk kami kelak padang mahsyar yang penuh dengan naunganmu, Ya Allah. Padang mahsyar yang sejuk yang di dalamnya ada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, berikanlah kepada kami semua kesempatan untuk memandang wajahmu yang mulia, Ya Allah. Kesempatan untuk mandang wajahmu yang maha mulia ya Allah Berikan kepada kami semua kesempatan untuk mandang wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob di malam hari ini kami tengadakan tangan memohon kepadamu. Jadikan dalam hati kami rasa cinta untuk solat, rasa kangen kepada solat, rasa rindu kepada solat. Ya Allah, jadikan solat kami solat yang engkau terima. Jadikan solat kami solat yang engkau lipat gandakan pahalanya. Ya Rob, kami tengadakan tangan mohon kepadamu atas semua dosa-dosa kami yang lampau sejak kami balik hingga saat ini. Ya Allah, tolong ampuni semua dosa kami ya Rob. Sejak kami balik hingga saat ini ya Allah, tolong ampuni semua dosa kami ya Arhamar Rahimin. Begitu pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong bahagiakan orang tua kami. Tolong muliakan orang tua kami. Tolong bahagiakan orang tua kami. Tolong muliakan orang tua kami. Tolong panjangkan usia kedua orang tua kami sepanjang-panjangnya ya Allah. Tolong panjangkan usia orang tua kami sepanjang-panjangnya ya Arhamar Rahimin dalam keadaan sehat wal dalam keadaan ridhamu menyertai keduanya ya Arhamar Rahimin teruntuk orang tua orang tua yang telah meninggal dunia. Kakek kami, nenek kami, orang tua dari sahabat-sahabat kami hadir di tempat ini yang telah meninggal dunia ya Rabb. Jadikan beliau-beliau di alam sana bahagia ya Arhamar Rahimin. Jadikan beliau-beliau di alam sana tentram ya Arhamar Rahimin. Jadikan beliau-beliau mendapatkan pahala dari semua amal soleh kami sepanjang hidup kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk anak keturunan kami sampai hari kiamat. Ya Allah, masing-masing yang hadir di sini ada yang telah memiliki anak, ada yang belum memiliki anak. Bagi yang belum mendapatkan keturunan, berikan keturunan yang soleh dan solihah. Bagi yang sudah mendapatkan keturunan, jadikan keturunan soleh dan solihah. Dalam catatanmu ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan semua keturunan kami ila yaumil qiyamah. Anak-anak yang soleh dan solihah Anak-anak yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya, dapat membahagiakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, jadikan semua yang hadir di majlis ini selalu rindu pada kebaikan. Selalu rindu pada ketaatan. Selalu rindu pada ilmu ya arhamar rahimin. Sebagaimana telah engkau pertemukan kami di majlis ini, maka pertemukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah engkau pertemukan kami di majlis ini Maka pertemukan pula kami dengan para ambia wal mursalin Sebagaimana telah engkau pertemukan kami dengan majlis ini Maka pertemukan kami dengan para aulia wal salihin Sebagaimana telah engkau pertemukan kami di majlis ini Maka pertemukan pula kami kelak di alam kubur Pertemukan kami kelak di mahsyar Pertemukan kami kelak di surgamu dalam keadaan aman dan tentram Ya Arhamar Rahimin Ya Allah di malam hari ini hamba tengadahkan tangan bersama saudara-saudara hamba. Berilah hamba dan saudara-saudara hamba hati yang bersih ya Allah. Hati yang semakin suci ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu al-Fatihah.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 Ada? Doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Ada di situ kan? Ya itu. Itu doa penutup majelis. Dibagikan tapi nanti tolong ditumpuk kembali. Ya, doa penutup majelis ini dibagikan tapi nanti tolong ditumpuk ke kembali karena itu stok majelis ini. Kan masing-masing kalau yang udah punya buku solawat di situ mungkin ada yang lama ya. Uh, dulu udah pernah saya bagikan. Yang ini untuk majelis biar yang belum belum hafal bisa ngikuti. Nanti tolong dikembalikan. Saya mau minta satu Fatihah peresmian. Tolong Mas Eto ke sini. Uh, Mas Wahid, tolong bantu sebentar ke sini. Alhamdulillah Majelis ar sudah buka toko baru. Waktu sudah saya sebutkan cuman belum diresmikan. Tokonya di Jalan Kiai Mojo nomor 116 kalau nggak salah ya. Perempatan Batu Rono ke timur sebelum jembatan kiri jalan ada ruko, sebelum jembatan utara jalan ada ruko. Bagi yang pengen pengen cari di sini tidak pas itu. Bagi yang pengen cari buku, baju takwa dan sejenisnya, MP3, VCD bisa langsung ke sana. Memang sengaja saya pisahkan Tempat ini hanya untuk majelis. Nanti tokonya di sana. Tokonya saya kasih nama Ali Baba. Ya, nama tokonya Ali Ali Baba. Jadi biar biar dapat barokah nama Ali, kalau babanya itu banyak banyak singkatannya. Termasuk diantaranya babanya itu juga berarti Abdul Qadir juga. Ya, karena pengen berkahnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Ali Baba. Jadi Ar-Raudhah Muslim Collection Alibaba, buku VCD MP3, busana muslim, apalagi itu? Jasa bordir ya, kaos dan lain-lain. Nah, Alibaba ini sebetulnya spesial utamanya adalah yang pertama jasa bordir. Saya beli mesin bordir komputer, insya Allah sangat akurat, insya Allah bagus. Bagi yang pengen bordirkan untuk uh, jaket pengajiannya atau untuk baju pengajiannya atau mungkin di, di kerudung pengajiannya atau baju seragam kantornya bisa uh, datang ke apa ya gerai Alibaba ya gerai Alibaba itu tokonya ar demikian letaknya perempatan Baturono ke timur arah rumah Habib Syekh itu ya kalau dari Gading arah rumah Habib Syekh, sebelum jembatan yang kecil itu ada ruko eh, di di sebelah utara jalan. Di situ ada pegadian sampingnya persis. Demikian semoga barokah Al-Fatihah. Teruntuk yang minta doa tadi sudah kita doakan walaupun tidak disebutkan namanya pasti insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman, hadirilah pengajian akbar dalam rangka menyambut bulan Muharram 1435 dan Hari Pahlawan. Kerjasama Majelis Taklim Munajat dan Majelis Al-Ikhlas Kaplingan Jebres dengan bicara Al-Habib Umar Mutohar dari Semarang hari Sabtu 9 November jam 19.30 WIB di Jalan Kartika Gulon Jebres depan Masjid Al-Ikhlas Kaplingan RT 3 RW 20 Utara Kampus UNS. Hadirilah dan ajaklah teman-teman dalam pengajian umum besok hari Selasa 12 November jam 8 malam Pondok Pesantren Darud Dakwah Gunung Sari Tempel Gatak Sukarjo pembicara Habib Novel Al Idrus. Hadirilah dan ajaklah sama ini ya. Hadirilah dan ajaklah teman-teman dalam majelis taklim dan zikir Rotibul Haddad. Ya, hari Rabu 13 November jam setengah delapan malam Musola Al-Ikhlas Begalon RT 4 RW 3 Barat Rusunawa 2 Panularan Laweyan Surakarta Pembicara Bapak Habib Novel Al-Idrus Pengumuman bagi yang pengen ikut menghadiri Hall Sadiliyah ya, Hall Sadiliyah Di Tulung Agung insya Allah hari Ahad besok Ahad besok ya ini kan hari Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad besok waktunya Ba'dal Isya. Ya, waktunya Ba'dal Isya. Biasanya yang hadir kurang lebih 100 ribu orang. Biasanya. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti saya akan, insya Allah akan jadi pembicara di sana. Mau cari berkahnya Syekh Hasan Asyadili.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 عليكم ورحمة الله وبركاته jangan dimatikan dulu Mas Roni. Sambil dibagi ya, yang duduk ya duduk nyantai, majelisnya udah selesai, saya cuma pengen ngobrol-ngobrol daripada yang lamun ya. Daripada ngelamun. Jadi sekilas tentang majelis Ar-Raudhah buat yang baru rawuh ke sini. Majelis ini ada tiap Jumat malam Sabtu. Waktunya insya Allah jam 8 sampai jam 10 kurang lebih seperti itu. Khusus ibu-ibu ada tambahan hari Rabu sore jam 4 sampai menjelang maghrib diawali dengan semaan Al-Quran dulu Setelah itu baru nanti kajian Kajiannya saya yang yang isi Kemudian teman-teman yang pengen ikut kursus pesolatan Itu sudah dimulai kurang lebih satu bulan yang lalu Dan kemarin sempat libur tiga kali atau empat kali pertemuan Karena apa namanya bulan Muharram dan Idul Adha. Kemarin dari mulai lagi, harinya Selasa dan Rebu. Waktunya jam setengah tujuh malam sampai jam setengah delapan malam. Yang Rebu bisa sekalian selesai dari sini ke tempatnya Habib Syekh. Jadi sekali melangkah dua tiga pulau terlampaui. Sore mau di sini boleh ikut pengajian sekalian. Bapak-bapak juga boleh ikut pengajian ibu-ibu kan? Nyantai di belakang atau di atas sana Nah, istirahat dulu yang mau tempatnya Bib di sini, mau mandi-mandi di sini juga bisa. Ada kamar, kamar mandi bisa nyantai. Kemudian eh, rencana ke depan pengajian yang dua bulan sekali di Masjid Agung itu sudah terlaksana beberapa kali. Insya Allah untuk yang seterusnya berikutnya rencananya saya sekalian mau buat pameran buku Aswaja. Ya, pameran buku-buku Aswaja. Nanti akan dibuat terpisah pameran bukunya karena Masjid Agung tidak tidak mungkin bisa digunakan untuk pameran buku ya. Nah, nanti saya akan carikan tempat yang bisa digunakan untuk pameran pameran buku. Harinya mungkin beda. Ya, tapi itu perlu dibuat pameran buku karena banyak teman-teman kita ini kalau pergi toko buku sering beli buku salah. Ya, salah beli beli buku. Kadang beli buku Riyadhus Solehin terjemahan. Lah yang terjemahkan kadang nggak bener. Bawahnya dikasih komentar-komentar, justru akhirnya menyalah-nyalahkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang beli buku sholat lengkap, tebel, tapi cara sholatnya cara sholat yang enggak enggak pas dengan kaidah madhab Imam Syafi'i. Kadang judul bukunya juga bagus, cara sholat Nabi, tapi itu bukan isinya sholat Nabi, isi sholat menurut yang nu, nulis. Ya, menurut yang yang nulis. Makanya kita harus hati-hati, kita akan tampilkan buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali sebetulnya. Nah, bagi yang pengen mendownload hasil-hasil ceramah di majlis ini, bisa mengunjungi website info. Arraudhahnya tertulisnya A R Tanda minus R A U D H A H. Araudah kalau bahasa Indonesianya gitu ya. info Itu kajian dari beberapa tahun yang lalu Insya Allah masih ada terekam di sana bisa di-download. Kalau bingung masuk saja ke YouTube. Ya, masuk ke YouTube, kasih kata kuncinya Habib Novel. Nanti insya Allah ada beberapa kajian yang yang muncul bisa di di Alhamdulillah kajian ini diikuti oleh teman-teman dari banyak negara dan banyak kota, baik di Indonesia maupun di luar di luar negeri. Eh, kemudian kegiatan Arrodo lagi adalah membentuk Aswaja IT Developer. Aswaja IT Developer itu adalah kumpulan teman-teman yang punya kemampuan di bidang IT khususnya eh, website, programmer dan lain sebagainya. Kami sedang membentuk beberapa eh, kegiatan di antaranya pelatihan streaming, menyiarkan majelis secara langsung lewat internet, baik itu video maupun audio. Sudah beberapa kali dibuat e, training pelatihan di Majelis Ar-Raudhah ini maupun di luar kota, bahkan di Jakarta sudah dibuat sehingga sekarang semakin banyak pesantren dan pengajian-pengajian teman-teman kita yang dulunya sifatnya lokal sekarang menjadi internasional. Kenapa menjadi internasional? karena sudah ditayangkan di internet sehingga bisa dinikmati oleh siapapun yang ada di dunia di dunia ini dan batas waktunya itu uh, unlimited ya tergantung sampai kapan ditayangkan di di sana. Kemudian kita juga buat website khusus tanya jawab yang insya Allah mulai pertengahan bulan November nanti akan uh, saya maksimalkan yang berjudul websitenya tulisannya alamatnya www.kiaijawab.com ajang untuk bertanya. Tinggal masukkan yang ditanya, insya Allah jawabannya muncul. Kalau selama sekian bulan ini memang masih banyak jawaban yang belum tercover karena memang itu baru edisi apa ya? betanya. Lagi kita coba mesinnya itu seperti seperti apa. Kemudian kita pengen menampung pertanyaan sebanyak mungkin. Apa yang ditanyakan tuh apa saja dari sekian banyak pengunjung, seperti apa pertanyaannya. Kemudian kegiatan lagi majelis ini memang saya diamanati guru saya dulu kalau buat majelis tidak boleh e, pasang kota amal. Karena kota amal itu simbol dari meminta. Ya. Sedangkan seorang muslim dianjurkan untuk mem memberi. Karena itu e, saya ajak teman-teman saya untuk kerja keras. Tapi nggak capek. Judulnya usahanya maksimal tapi nggak capek. Makanya saya kemarin beli mobil khusus. Selain saya sewa ruko, beli mobil khusus yang saya kasih stiker ar Mobil itu mobil dagang ar Biasanya kemana saya pergi dakwah mobil itu ikut. Jadi nanti kalau bapak ibu pengen cari ceramah-ceramah, pengen cari buku-buku saya, bisa mendatangi mobil itu di e, majelis yang saya ceramah atau di beberapa majelis ulama-ulama lain kalau ketemu motor VR sejenisnya itu ya. Ada kios dengan tenda namanya Alibaba. Nah di situ insya Allah bisa ditemukan apa yang diinginkan. Kemudian e, kegiatan yang lain, ya insya Allah kedepannya, depan Ini kan baru sekarang ya, ke depan Alhamdulillah majelisnya udah bisa istiqomah. Kedepannya saya akan buka semi pesantren. Jadi bukan murni pesantren secara utuh, tapi semi pesantren. Pendidikannya pendidikan pesantren tapi mungkin sistemnya tidak seperti di pesantren. Saya ingin menggabungkan antara pesantren dan dan sekolah, sekolah umum. E, bukan pelajarannya ya, pelajarannya tetap full pelajaran agama, tapi sistemnya itu bukan sistem tinggal total. Ya, bukan sistem tinggal total. Tempatnya nanti khusus. Saya ingin cari cari tanah yang agak masuk ke desa dikit, nggak jauh dari sini, E, biar suasananya tenang. Nanti mungkin bisa sifatnya untuk bapak-bapak tinggal seminggu di pesantren, pulang sudah bisa sholat, wudhu dan lain yang baik untuk bapak-bapak. Untuk anak-anak mungkin bisa pulang sekolah selama tiga bulan. Enggak setahun tinggal di pesantren, moh ngopeni anak ewang setahun mumet. Jadi cukup tiga bulan. Pulang sekolah tinggal pesantren tiga bulan saja. Selesai tiga bulan pulangkan pada orang tuanya. Nah, selama dia tinggal di pesantren, sekolahnya di mana, itu urusan antar jemput, itu urusannya urusannya pesantren, tiga bulan. Pengennya gitu. Jadi bukan total ninggal setahun. Nah, selama tiga bulan itu eh, otomatis ya sekolahnya di Solo dan seki sekitarnya. Lebih nanti terus pindah lagi, ya nggak apa-apa gitu. diatur lah gimana caranya. Pengen seperti itu. Yang udah dapat silahkan dimakan. Ini gudangan ala araudhah. Ya gudangan ala araudhah. Ibu-ibu sudah selesai makannya? Nah, yang sudah jangan pulang dulu. Sebentar ya. Mas Roni kipas anginnya bisa dinyalakan. Yang besar nih. Yang besar. Alhamdulillah. Sambil makan nanya, tadi rebana model begitu bisa menikmati enggak tuh? Karena ini cuma dua dua rebana dipukul oleh dua orang. Memang musiknya sederhana, tapi ini musik ati. Kalau kalau kita pakai ati nanti bisa menikmati itu. Ya, ini musik ha? hati. Nah, itu suara kipas angin bukan suara hujan. Alhamdulillah. Ibu-ibu bagian bawah yang selesai yang mau pulang bisa lewat gang ya. Lewat gang sudah bisa buat jalan ibu-ibu? Sudah. Tolong dieselnya disingkirkan dulu biar jalannya lebar ya. Terima kasih. Demikian mohon maaf atas ketidaknyamanan majelis di malam hari ini karena lampunya yang mati tadi ya. Insyaallah kita ke depan akan jauh lebih baik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.